Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Ihsan dalam reportase Radio Kukuningan. Jadilah orang yang beruntung di zaman ini dengan berjalan kaki meluapkan rasa rindu ingin menyambut kedatangan Habib Rizik Syihab. Itulah yang disampaikan oleh pimpinan Majelis Ar-Raudhah Solo, Habib Novel Alaidrus saat beliau berjalan kaki sejauh 8 km untuk menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Berikut kutipannya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in saya udah berjalan kurang lebih 8 kilo ya berjalan 8 kilo karena saya pengen merasakan yang dirasakan saudara-saudara saya kalau begini rasa kangen beliau kepada cucu Nabi bagaimana kangennya beliau-beliau kepada Nabi kalau hati anda tidak tergerak untuk mencinta beliau berarti anda bukan orang yang beruntung Alhamdulillah kami termasuk orang yang beruntung Amin. Assalamualaikum Demikian reportase Radio Kukuningan Jika cinta kita pilih kasih terhadap keturunan Rasulullah, niscaya diri ini takkan mampu melihat Rasulullah. Namun jika hati kita bersama siapapun cucu Rasulullah, niscaya dunia akhirat kita akan bahagia sepanjang masa. Saya Iksan pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.